Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Amma ba'd Hendak ya, Kaidah pertama dalam asma wa sifat apa itu? wajib dalam menyikapi nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah untuk membiarkan penunjukannya sebagaimana lahirnya sebagaimana datangnya kita harus membiarkan apa adanya, tidak boleh mengubah-ubahnya. Ini kaidah pertama. Karena dengan kaidah ini, Alhamdulillah, tidak ada peluang bagi ahlul bidah untuk menyimpangkan sifat-sifat yang menurut mereka tidak masuk akal atau sifat-sifat yang menurut mereka tidak ditetapkan oleh Allah menjadikan Allah serupa dengan makhluknya. Jadi kaidah sangat penting berhubungan dengan nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baru kemudian kita masuk pada kaidah yang kedua Kaidah kedua tentang apa? Mbak Ubay. Kaidah pertama berhubungan tentang nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita? Kaidah kedua berhubungan dengan apa apa apa? Kaidah tentang asma tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekarang kita di kaidah kedua. Dan kaidah kedua mempunyai cabang-cabang. Ya, jadi kaidah kedua yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala di bawahnya ada beberapa kaidah. Ya. Dan telah kita ambil dua kaidah. Yang pertama apa, Fauzan? semua nama-nama Allah itu husna mencapai puncak kebaikan kemudian kaidah yang kedua apa Hamzah apa maknanya itulah Allah tidak dibatasi dengan bilangan saya dengan bilangan tertentu bi adadin ma'ayyanin dengan bilangan tertentu maksud tidak dibatasi dengan bilangan tertentu itu bagaimana nah, nah ya dengan bilangan tertentu yang kita ketahui adapun bilangan tertentu yang kita tidak ketahui kita wallahu a'lam Allah membatasinya dengan berapa? Wallahu a'lam. Adapun jumlah yang kita ketahui, yang kita tidak tahu. Jumlah jumlahnya kita tidak diberitahu. Berarti makna asmaullah ghairu mahsuratin bi adadin muayyan maknanya apa yang dimaksud dengan kaidah ini yaitu yang maklum bagi kita yang kita ketahui. Tayyib. Berarti nama-nama Allah bilangannya atau batasannya, batasan jumlahnya kita tidak mengetahuinya. Tanya. Apa dalilnya? Fauzan. Nah, di sini Rasul mengatakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak diberitahukan kepada semua makhluk pun dan dikhususkan dalam ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sana ada nama-nama yang tidak diberitahukan. Berarti tidak akan mungkin bagi kita kemudian membatasi dengan bilangan yang tertentu. Taib. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Bagaimana menjawabnya Aba berhenti. Taib. Menjawabnya, eh, cara menjawab, cara merujuk, ya gini caranya. Taib. Kami tidak terima bahasanya hadis tersebut daif. Bahkan hadis itu adalah sahih. Karena orang-orang yang mengatakan daifnya hadis ini tidak bisa memberikan hujah yang kuat. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, taruhlah hadis tersebut daif di sana masih ada dalil-dalil yang lain yang kami gunakan untuk menyatakan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu yang kita ketahui. Di antaranya hadis siapa bahas Ya, itu maksud yang kita ini sedang dibahas. Hadis Anas bin Malik tentang syafaat. Di sana Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau diajarkan oleh Allah puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun dan puji-pujian itu tentunya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana hadisnya? Naam. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak akan aku tidak mampu untuk menghitung membatasi bagaimana memujimu. Menunjukkan bahwasanya tidak terbatas puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi ini baik ya, hadis dhaif ataupun tidak semuanya tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan bilangan tertentu yang kita ketahui. Paham tidak? Baik. Sekarang bagaimana dengan hadis Innalillahi tis'atan wa tis'in asman Apa Hamzah? Eh, Hamzah Allah memiliki 99 nama Berarti nama Allah Ya 99 surga Nanti gimana <laughs> Bagaimana terus ya. ya. Ini pelajaran akidah, pelajaran lutut ya. Pelajaran akidah, pelajaran lutut Bagaimana cara membantah alun bidah? Ini pelajaran akidah para ulama ikhwanakillah mereka dulunya tidak ada kitab khusus membahas tentang akidah tidak Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya lafaz akidah itu sendiri muncul belakangan. Sebelumnya para ulama menulis kitab As-Sunnah, kitab At-Tauhid. Ini pembahasannya mencakup baik tauhid uluhiyah maupun asma wa sifat. Tetapi ketika semakin banyak ahlul bidah, maka mereka pun kemudian menghususkan cabang tersendiri yang disebut dengan akidah. Sehingga kebanyakan kalau kita membaca kitab-kitab akidah itu merupakan rudut, merupakan bantahan-bantahan terhadap ahlul bidah. Sehingga ya di sini cara kita belajar untuk membantah mereka membantah ahlul bidah juga membantah perkataan-perkataan yang lemah atau pendapat-pendapat yang lemah. Sehingga dalam akidah memang demikian. Ilmu itu sebenarnya awalnya mudah. Yang membuat ruwet itu adalah bidah. Akhirnya butuh kita membantah, butuh kita kemudian mendudukkan hadis yang satu dengan hadis yang lain yang dibentur-benturkan oleh ahlul bidah. Nah, sekarang Hadis ini, Innalillahi tis'atan wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Kalau kita katakan nama Allah tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Bagaimana di sini? Kan disebutkan Allah memiliki 99 nama. Bagaimana menjawabnya? Ada beberapa poin bantahan ya kan kemarin. dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Jadi perlu ditekankan lagi ya Alhamdulillah Betul-betul dipahami ini Bahwasannya hadir Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman Man ahsaha dakhalan jannah Tidaklah seperti yang kalian katakan Bahwasannya hadir ini menunjukkan Nama Allah cuma terbatas 99 nama Kenapa? Karena Allah mengatakan eh, Rasulullah mengatakan di sini Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya, mengilmuinya, kemudian beramal dengannya, dia akan dimasukkan surga. Jadi makna 99 nama ini adalah yang diberi kekhususan. Dia dikhususkan dengan apa? Ya, barang siapa yang memenuhi kriteria ihsa terhadap 99 nama ini, maka balasannya masuk surga. Tidak berarti bahwasanya nama Allah cuma 99 saja. Kemudian baru dicontohkan dengan permisalan yang lebih mudah. Aku memiliki 100 ribu yang aku persiapkan untuk sedekah. Aku memiliki 100 ribu yang aku persiapkan untuk sedekah. Apakah Hal ini atau perkataan ini menunjukkan kalau aku punya 100 ribu saja tidak. Tapi 100 ribu inilah yang dipersiapkan untuk saudara. Demikian pula hadir 90-90 nama ini yang barang siapa menghafalnya, mengilmunya, kemudian beramal dengannya, dia akan masuk surga. Di sana masih ada nama-nama yang lain. Baik. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua, apa aku Habas? Yang pertama kita dudukkan makna hadis. Yang pertama tadi penjelasan makna. Yang kedua bahwasanya kita dapati dalam Al-Quran maupun As-Sunnah nama-nama yang lebih dari 99. Jadi secara fakta saja kita dapati nama-nama lebih dari 99. Berarti perkataan kalian kalau nama Allah cuma 99 ini perkataan yang lemah. Baik, ini dua bantahan terhadap mereka-mereka yang membatasi nama Allah Subhanahu wa taala ya dengan 99 nama saja. Yang ketiga Biar tidak berkutik bahwasanya hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ya kan yang menyebutkan nama-nama Allah secara lengkap 99 nama ya. disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi jadi 99 nama ini disebutkan satu persatu ini hadisnya dhaif hadisnya dhaif dan semua riwayat-riwayatnya itu baik dan tentunya sesuatu yang memiliki fadilah sebesar ini dengan janji masuk surga tentunya mesti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkannya satu persatu kepada umatnya kalau memang namanya cuma 99 kan tapi ternyata hadisnya pada semua riwayatnya dhaif karena ada perawi yang bernama siapa? Al-Walid Ibni Muslim. Tayyib. Itu diingat-ingat ya, ingat-ingat. Kita masuk pada kaitan berikutnya. Dan قال المؤلف رحمه الله تعالى الفرع الثالث cabang kaidah yang ketiga Asma'ullahi la tathbutu bil aqli wa innama tathbutu bil syar'i Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah tetap dengan akal saja. Hanyalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tetap dengan syar'i, dengan dalil-dalil yang syar'i bukan dengan akal. Dan inilah perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Demikian pula berhubungan dengan syariat ini secara umum. Bahwasanya perkara-perkara tersebut tidaklah ditetapkan dengan akal pikiran semata. Akan tapi harus ditetapkan dengan dalil-dalil syar'i. Dan dalil-dalil syar'i dalam syariat kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga tidak boleh seseorang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala fahiya tawqifiyatun yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'an syar'i fala yuzadu fiha wa yunqasu li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala minal asma maka pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifiyah apa makna tauqifiyah yang sering juga kita dengar? Bahwasanya perkara-perkara ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah dari kata waqafa bermakna berhenti. Berarti mana tauqifiyah yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a Penetapannya itu berhenti pada apa-apa yang datang dari syariat. Tidak boleh melampaui dari apa-apa yang datang dari syariat. Sehingga fala yuzadu fiha wala Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi dari apa-apa yang datang berupa nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu Kenapa? Kok nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus berhenti pada dalil-dalil syar'i saja? Beliau mengatakan li'annal akla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma. Dikarenakan akal tidak mungkin untuk mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyandangnya dari nama-nama yang baik. Jadi, kita tidak mengetahui nama-nama yang bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyandangnya. Karena dalam kaidah pertama, semua nama-nama Allah itu husna mencapai puncak kebaikan. Kalau kita mau menetapkan nama Allah dengan akal kita, yang tidak datang dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, as yang menetapkannya maka khawatir kita menetapkan nama bagi Allah ternyata di situ malah menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhenti kepada apa-apa yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Fawajabal wukufu fi ala syar'i. Maka wajib berhenti pada permasalahan tersebut di atas hal-hal yang ditunjukkan oleh syariat. Enggak boleh kita menggunakan akal dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali anna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsahu au inkara ma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba surukul adabi dan dikarenakan memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya atau mengingkari Nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala menamakan diri dengannya merupakan bentuk kekurang ajaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah menetapkan kok kita menolak. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak menetapkan kok kita berani-berani menetapkan nama tersebut bagi Allah. Berarti ini bentuk kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang wajib bagi kita? Fawajib basulukul adab fitalik. Maka wajib menempuh adab dalam perkara ini. Itu dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Adabnya bagaimana? Tidak boleh seseorang menetapkannya dengan akal atau menolaknya dengan akal, akan tapi wajib bagi kita untuk berhenti pada apa-apa yang dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah itu datang. Berhenti katanya. Apabila Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan suatu nama, kita wajib menerimanya. Apabila Al-Quran maupun As-Sunnah meniadakan suatu nama, maka kita wajib pula untuk meniadakannya. Inilah tariqah ahlu sunnati wal jamaah pada permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula nanti pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan istilah yang lebih singkat ikhwanillah untuk kaidah ketiga ini bahwasanya asma Allah taala tauqifiyah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah harus berhenti pada dalil. Mana yang ada dalilnya kita terima. Mana yang tidak ada dalilnya tidak kita tetapkan nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dipahami betul-betul kaidah ini karena ini kaidah yang penting untuk membantah Mu'tazilah demikian pula firqah-firqah yang lainnya seperti Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ikhwan dalam masalah asma wa sifat dan agenda ini sangat tersebar di negeri kita. Di antara sebab utama terjatuhnya mereka dalam kebid'ahan ini dikarenakan mereka mengedepankan akal dalam pembahasan yang berbahaya ini. Itu pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka menetapkan sifat kecuali tujuh saja bagi Allah dikarenakan menurut mereka kalau menetapkan selain yang tujuh itu akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini mengedepankan akal daripada nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga apabila seorang ingin selamat dalam akidahnya, hendaknya memegang teguh kaidah yang penting ini. Memegang teguh kaidah yang penting ini, yaitu berhenti pada apa-apa yang datang dalil padanya.